Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asri Pokong Rojo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca fatwa salah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang mengusap uh, kaos kaki. <clears throat> ya, poin berikutnya adalah pertanyaan yang ke-145 tentang hukum mengusap kaos kaki yang robek atau kaos kaki yang tipis, stocking atau semacam itu. Jawabannya pendapat yang lebih kuat diperbolehkan mengusap jawab kaos kaki yang robek dan kaos kaki yang tipis. Definisi tipis turo min waraihi al-basyarah. Bisa terlihat warna basyarah kulit meskipun pakai kaos kaki tersebut. Di Li'annahu laisa al-maksudu karena bukalah yang jadi maksud bolehnya mengusap kaos kaki atau semacam itu bukalah maksudnya ayakuna satiran e, kaos kaki tersebut bersifat menutup karena kaki bukalah aurat yang wajib ditutup namun yang menjadi maksud adalah keringanan bagi mukallaf dan kemudahan baginya. Dengan tidak kita haruskan dia untuk mencopot kaos kakinya atau khofnya. Ingdal wudu'i saat berwudu. Bahkan kita katakan cukup bagi anda mengusap kaos kaki. Hadi iyal illah, itulah illah yang karenanya disyariatkan mengusap dua khuf. Dan ilah ini sebagaimana Anda lihat eh, sama saja ada padanya ada pada khuf demikian juga ada pada uh, eh, jawab kaos kaki yang robek ataupun kaos kaki yang salim yang bagus tidak ada satu bagian yang robek dan uh, ilah ini dijumpai baik kaos kaki tersebut khafif tipis wasakil atau kaos kaki tersebut tebal. Ya demikian pendapat e, beliau Ibnu Taimin rahimallahu taala tentang mengusap kaos kaki yang tipis dan pendapat beliau ini e, semisal dengan pendapat Al Albani yang membolehkan mengusap kaos kaki yang tipis. Namun bisa kita katakan minimal bisa kita katakan pendapat ini menyelisih pendapat jumhur mayoritas para ulama yang mayoritas mereka e, mempersyaratkan kaos kaki yang boleh diusap haruslah kaos kaki yang tebal yang bisa dipakai untuk jalan. Dan wallahu a'lam pendapat jumhur ulama dalam hal ini yang lebih tepat. Dikarenakan ulama yang membolehkan mengusap kaos kaki itu menilai dan berpandangan bahasanya kaos kaki itu boleh diusap dikiaskan dengan khuf. Dan khuf itu hakikatnya kaos kaki namun terbuat dari kulit. <clears throat> terbuat dari kulit. Maka tentu khuf itu sesuatu yang uh, <clears throat> bisa dipakai untuk jalan, dan ini tidak dijumpai untuk kaos kaki yang tipis, stocking atau sejenis itu. Ditambah eh, ada nukilan ijma, ditambah ada nukilan ijma bahasanya kaos kaki yang boleh diusap haruslah kaos kaki yang tebal. Nukilan ijma dibawakan oleh Al-Qadi Abul Abbas Al-Zahiri Beliau mengatakan wa al jami' an al jarubaini idza lam yakuna kathifaini lam yajuz al-mashu alaihima. Terdapat kesepakatan dari semua fukaha bahasanya kaos kaki jika dia tidak tebal maka tidak boleh diusap. Demikian juga nukilan ijma' dibawakan oleh Alauddin Al-Kasai eh, Al-Kasani di kitab Bada'i Sunai fikih Hanafi ya, maka menimbang adanya uh, dua ulama yang membawakan nukilan ijma tentang persyaratan harus kaos kaki yang tebal dan bisa minimal bisa kita katakan mempersyaratkan kaos kaki itu harus tebal yang boleh diusap adalah pendapat jumhurul fuqaha mayoritas para ulama fikih ya, dengan pertimbangan bahasanya e, jawab atau kaos kaki itu diusap e, berangkat dari kias analog dengan khuf ya, maka yang tepat ya, kaos kaki tipis itu tidak bisa dan tidak boleh diusap harus kaos kaki yang tebal kemudian selanjutnya adalah mengusap al-jabirah, mengusap perban. E, maka tidak boleh tidak yang pertama kita mengenalkan apa itu jabirah. Jabirah fil asli pada asalnya adalah alat yang dipakai untuk yujbar me, menambal al-kasru tulang yang patah. Yeah ada tulang yang patah maka nanti akan ada di perban ada kayu-kayu yang uh, diletakkan di sebelah uh, kiri dan kanan kemudian supaya tulang ini tidak gerak-gerak nah, itu makna asli asal dari jabirah apa kita sebut apa bukan gips yang huh? Ah, yang ada kayu-kayunya Terus kemudian dililiti apa, apa Pak? Spalek. Oh, namanya spalek. <laughs> nggak nggak biasa dengar. <laughs> ya, itu aslinya jabirah. Wal murad biha dan yang dimaksud dengan jabirah dalam uh, fi urfil dalam budaya para ulama fikih adalah mayudha ala maudhi'i taharati lihajatin. Ini definisinya di fikih adalah semua benda yang diletakkan di tempat toharah lihajatin karena kebutuhan. Contohnya adalah gips yaitu gips. Aladhiyakunu alal kasri, yang ini dipakai untuk tulang yang patah. Atau lazikah plester. Alatitakunu alal jarah, yang itu untuk menutupi luka. Atau menutupi Eh, bagian yang sakit di punggung atau semacam itu. Maka mengusap jabirah dengan berbagai macam bentuknya tadi, gips, laziqah, plester dan yang lain, itu yujzi'u mencukupi anil husli, tidak perlu dibasuh, tidak perlu diguyur. Faidah qadarna jika kita andaikan, bahasanya hasta orang yang berwudu terdapat plester menutupi lukanya, yang memang luka tersebut memerlukan plester tadi. Fa'inahu yumsahu alaiha. Maka plester tadi cukup diusap sebagai ganti diguyur. Watakunu hadith toharah dan toharah dengan hal ini sempurna. Bimakna dalam pengertian. Uh, lau seandainya kita andaikan orang tersebut mencopot jabirohnya atau plesternya setelah toharoh, setelah mengusap, setelah itu plesternya terkelupas atau dicopot. Maka toharohnya tetap ada dan tidaklah batal gara-gara plesternya dicopot. Li'an nahatamat ala wajihin syar'iyin. Karena dia telah sempurna dengan sesuai dengan ketentuan syariat. Kaidah fikih mengatakan, sesuatu ibadah yang telah selesai sesuai dengan ketentuan syariat tidak perlu diulangi kecuali jika ketentuan syariat mengharuskannya. Dan melepas plester bukalah laisa hunaka dalilun tidaklah berdalil kalau itu membatalkan wudhu atau membatalkan tohara. Namun walaisa fil masih ala jabirah dalilun khalin minal mu'aradah tidak terdapat dalam mengusap jabirah dalil yang bebas dari sanggahan. Maka syariat jabirah itu adalah syariat yang apakah disyariatkan dan dituntunkan satu hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Karena dalilnya bukan dalil yang gamblang, yang jelas kesahihannya, yang tegas maknanya. Maka dalil-dalil yang ada tidak lepas dari sanggahan. Karena dalil tentang masalah jabirah, kalau dalil hadis adalah hadis-hadis yang daif. Dahaba ilaiha ba'du alil ilmi yang menjadi pendapat sebagian ulama. Dan beliau mengatakan secara keseluruhan, ya rafa'uha, keseluruhan hadis tersebut mengangkat hadis-hadis tersebut sehingga bisa menjadi hujah. Dan di antara ulama ada yang mengatakan karena hadis tersebut dhaif, maka la yu'tamadu alaiha tidak bisa jadikan pegangan. Yang mengatakan dhaif dan tidak bisa jadi pegangan nanti berselisih. Ada yang mengatakan yaskutu tadhiru mahalil jabirah. Gugur kewajiban toharah untuk anggota badan yang tertutup jabirah. Eh, dengan alasan li'anau ajiz karena dia tidak mampu. Kaidah mengatakan la wajiba alal ajzi. Tidak ada hukum wajib kalau memang tidak mampu. Ini pendapat e, Ibnu Hazm kemudian diikuti oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Jadi tidak ada syariat mengusap jabirah. Tidak ada syariat mengusap jabirah. Kenapa? Karena daif. Iya e, diperintahkan untuk wudhu, ini diguyur, tidak mampu. Ya, maka ini misalnya plester di tangan, mau diguyur, tidak mampu. Kemudian mau diusap, hadisnya taif. Kemudian gimana? Ya sudah, ya, bebas dari kewajiban. Ini pendapat dari sebagian ulama. Wa minhum man yakul, eh, ada yang mengatakan Bal yatayammamu lahu wala yumsahu alaiha. Wala yamsahu alaiha. Tayammum untuk anggota badan yang tertutup jabirah dan tidak ada mengusap jabirah. Sehingga toharohnya e, maka dia wudu selain eh, yang kena plester dilewati. Tidak diusap. Setelah selesai wudu nanti tayamum niatnya untuk anggota badan yang tertutup plester. Nah itu, lakin uh, sejumlah pendapat dalam masalah ini, lakin akrabul akwal akan tetapi pendapat yang paling dekat kepada kaidah biqot in nadar dengan tutup mata tentang hadis-hadis yang ada padanya. Ye, Anggap saja kita tutup mata dengan hadis-hadis yang ada tentang masalah ini karena hadis yang taif. Nah, kemudian kita timbang pakai kaidah-kaidah syariat. Maka yang lebih tepat, ketika tidak bisa diguyur, ya sudah, karena tertutup plester, maka diusap. Wahadal mashudan, usapan ini sudah mencukupi, sehingga tidak perlu tayamum, maka tidak ada hajat kepada tayamum. Ya, dan di antara alasan e, ulama yang mengatakan adanya masah mengusap adalah perbuatan sahabat. Jadi dalil, kalau mau pakai dalil asari, dalil riwayat, adalah perbuatan sahabat Ibnu Umar. Beliau hmm? mengusap Jabirah. Dan kata eh, dan tidak dijumpai eh, sahabat yang lain yang menyanggahnya. Sehingga kesimpulannya kita katakan jika dijumpai luka pada anggota toharah maka ada beberapa kemungkinan ada empat kemungkinan. Yang pertama, luka tersebut terbuka dan tidak mengapa kena guyur air. Maka dalam kondisi ini wajib mengguyurnya dengan air. Tidak karena fi mahal jika memang itu adalah anggota badan yang yursal semestinya mendapatkan guyuran air. Yang kedua, lukanya terbuka dan berbahaya jika diguyur air namun tidak apa-apa kalau diusap. Maka dalam kondisi ini wajib diusap, tidak boleh diguyur. Yang ketiga. Ya, ketika lukanya luka terbuka, berbahaya kalau diguyur ataupun mendapatkan usapan air. Fahuna memulahu maka ditayamumkan. Maka wudhu seperti biasa, bagian yang luka dilewati sampai selesai. Setelah selesai ya, selesai wudhu, kemudian tayamum. Tayamumnya biasa. Ya, muka dan telapak tangan dengan niat untuk toharah luka yang terbuka yang tidak diapa-apakan tadi. Karena luka eh, bagian luka ini adalah anggota tohara, anggota yang wajib kena tohara, anggota badan wajib kena tohara. Imma boleh jadi toharoh air atau toharoh non air. Itu dalil kenapa ya, ada tayamum untuknya. Yang keempat, lukanya luka tertutup dengan lazikah dengan plester atau semacam itu. Yang memang dibutuhkan. Karena boleh jadi orang nempel plester yang tidak dibutuhkan. ini tidak boleh. Ya, seperti anak kecil. nah. Eh, maka eh, harus dicopot, tidak sah wudhunya, karena tidak dibutuhkan. Dan tadi definisi jabirah itu harus lihat jatin, ada kebutuhan. <clears throat> maka dalam kondisi ini maka diusaplah hada satir penutup tersebut wayurnihi dan itu mencukupinya sehingga tidak perlu diguyur eh, tidak perlu mengguyur anggota wudhu tersebut tidak pula perlu tayamum. Kemudian apakah wajib menggabungkan tayamum dengan mengusap jabirah ataukah tidak? Tidak wajib menggabungkan antara mengusap jabirah dan tayamum. Karena mewajibkan dua toharah untuk satu anggota badan itu menyelisih kaidah syariat. Di anda nanakul karena kami katakan ya, wajib adanya toharah untuk anggota ini anggota badan ini. Boleh jadi dengan mengusap dan boleh jadi dengan tayamum. Adapun jika kita wajibkan de, eh, memberikan kepadanya dua tohara, fahadalah nadhiralahu fi syariah. Fahadalah nadhiralahu fi syariah. Maka ini tidak ada kasus yang semisal itu dalam syariat. Tidak ada kasus semisal itu dalam syariat. Wala abad dan bi ibadataini sababuhuma wahidun. Allah tidak membani satu hamba dengan dua ibadah. Ya, padahal sebabnya sama. Padahal sebabnya sama. Sama-sama toharoh. Kemudian ini toharoh air. Kemudian toharoh tayamum. Yang tertuju pada anggota yang sama. Yang tertuju pada anggota yang sama. Ini sudah diusap Kemudian habis itu tayamum, berarti tayamum niatnya toharo untuk itu lagi. Maka berarti bagian itu mendapatkan dua toharo. Adapun tadi kalau luka yang terbuka kemudian setelah wudhu tayamum, ya, maka ini cuma dapat satu toharo. Yang luka terbuka kemudian di akhir wudhu tayamum dengan niat untuk bagian luka itu, maka bagian yang kena luka itu berapa berapa dia dapat berapa toharo? satu toharo. Iya, bukan dua toharo. Karena sebagian orang salah paham membawakan kaidah ini untuk uh, untuk kemudian tadi permasalahan nomor tiga tadi. Hmm, tidak ada dua toharoh gitu. Ya, tidak ada dua toharoh. Kita katakan itu satu toharoh. Ketika luka-luka terbuka, ini dilewati, yang lain kena air, ini dilewati setelah selesai wudhu, tayamum dengan niat untuk eh, anggota badan, anggota wudhu yang terluka yang tadi dilewati. Maka anggota ini apa dia mendapatkan berapa toharoh? Satu toharoh, bukan mendapatkan bukan dua toharoh. Kalau dua toharoh ini yang sedang kita bahas, wudhu ini pakai plester, plesternya diusap setelah selesai wudhu, tayamum. Untuk niatnya mana tayamumnya? Untuk yang tertutup oleh plester. Nah, berarti bagian yang tertutup oleh plester ini mendapatkan berapa toharoh? Dua toharoh. Toharoh air dan toharoh non-air. Dan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? La nabi fi syariah. Tidak ada kasus yang semisal eh, dengan hal ini dalam syariat. Maka kalimat ini patut untuk digarisbawahi. Eh, la nadhira lahu fi syariah. Tidak ada yang semisal itu contoh padanan yang lain eh, yang semacam itu dalam syariat. Eh, maka pembahasan rincian fikih itu ketika kita katakan ini tidak pas, tidak perlu dilakukan. Itu kalau masalahnya adalah tafasil, masalah-masalah rinci di bab fikih, alasannya bukan ini tidak ada dalilnya, tidak. Nah, alasannya bukan ini tidak ada dalilnya, bukan seperti itu. Tapi alasannya la lanadiralahu fi syariah. Ini tidak ada kasus yang semisal. Nah, tidak ada kasus semisal di bab-bab yang lain yang bisa kita katakan semisal sejenis ini tidak ada itu uh, eh, dalil untuk mengatakan uh, apa ini tidak perlu dilakukan ini tidak dituntunkan uh, untuk masalah-masalah yang statusnya tafasil fil fiqh ya, masalah-masalah detail ya, lain halnya kalau masalahnya masalah apakah dituntunkan ibadah ini apakah dituntunkan ibadah mengusap jabiro apakah dituntunkan uh, melakukan tayamum dan seterusnya nanti jawabannya tidak ada dalil untuk ya, yang menunjukkan dituntunkannya tayamum misalnya eh, itu bahasa penolaannya demikian untuk hal-hal yang bersifat uh, dasar hukum tapi kalau uh, Eh, adakah dalil tentang musab jabirah? Ah, nanti nanti jawabannya ada dalilnya ataukah tidak ada dalilnya. Dituntunkah dituntunkan akota tidak musab jabirah? Nanti dasar, jawabannya ini ada dalilnya ataukah tidak ada dalilnya. Dan kalau detail dalam ya, masalah musab jabirah, musab dalam masalah tayamum dan seterusnya, maka ketika kita katakan, oh ini tidak perlu dilakukan atau e, tidak dituntunkan. Itu alasannya ini, alasannya adalah la nadhiralahu fi syariah. Tidak ada kasus yang semisal itu dalam syariah. Maka bedakan antara uh, antara dua bab ini. Bab uh, isbatul hukmi penetapan hukum hukum disyariatkannya wudhu, disyariatkannya tayamum, disyariatkannya ini. Nah, maka ini nanti bicaranya ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Tapi kalau detail dalam dalam hukum, ya, detail rincian dalam hukum itu ya, jawabannya ya, jawaban dalam bahasa para ulama fikih tidak oh ini tidak ada ini tidak ada dalilnya bukan. Namun la nadhira lahu syariah. Nanti kalau itu sesuatu hal yang memiliki nadir, maka nanti bisa masuk. Itu bisa jadi alasan. Nah, kemudian <clears throat> apa hukum orang yang berwudu lantas dalam wudu itu dia basuh kaki kanannya. Setelah dia basuh langsung dia pakai khuf atau kaos kaki. Kemudian dia basuh kaki kirinya. Setelah dibasuh kemudian pakai kaos kaki atau pakai khuf untuk kaki kiri. Maka apakah nanti nanti orang ini boleh mengusap khuf ataukah tidak? Kalau yang jelas boleh mengusap khuf, wudhu sampai selesai, sampai kaki kanan kemudian kaki kiri. Setelah selesai kaki kiri baru pakai ya, eh, khuf kanan kemudian khuf kiri. Nah, nanti boleh mengusap khuf. Nah kalau ini kalau ini kasusnya wudhunya itu ya, belum begitu selesai. Ketika sampai kaki, kaki kanan langsung pakai kaos kaki atau pakai khuf. Demikian juga kaki kiri. Maka masalah ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh tidak harus menyempurnakan toharah. Yaitu sudah Selesai kaki kanan dan kaki kiri. Sebelum memakai huruf atau jawab. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan jika dia telah membasuh kaki kanan untuk memakai huruf atau jawab. Kemudian setelah membasuh kaki kiri memakai huruf atau jawab. Fahuwa maka orang ini tidaklah memasukkan kaki kanannya ke dalam jawab atau kaos kaki atau khuf kecuali setelah dia bersihkan. Kaki kiri juga demikian. Fayastuku alaihi maka tidak salah Eh, terjemah bebasnya tidak salah eh, maka dia termasuk dalam ungkapan annahu adkhalahuma tahiratain dia memasukkan kakinya ke dalam khuf atau taharah tadi dalam keadaan suci yang ini jadi syarat yang ini yang Nabi katakan dalam hadis jangan copot saya akan usap ya khuf karena aku memasukkannya dalam keadaan suci Nah, kata pendapat yang kedua, basuh kanan kemudian pakai, basuh kiri kemudian pakai, itu termasuk dalam ungkapan Nabi, aku memasukkannya dalam keadaan suci. Akan tetapi ada hadis yang diat kalau dari Qutni Hakim dan dinesa oleh Al-Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, e, jika salah satu kalian berwudu dan memakai dua khuf, maka ada kalimat jika salah satu kalian berwudu, maka boleh jadi hadis ini bisa menguatkan pendapat yang pertama. Karena orang yang belum membasuh kaki kiri, e, layas duku alih tidak bisa dikatakan dia telah berwudu. Kesimpulannya, falkau lebih al-aula, e, maka berpendapat dengan pendapat yang pertama itu yang lebih baik. Kemudian, jika seorang itu mengusap dalam keadaan mukim kemudian safar, Fahal yutimu masal musafir, apakah dia punya hak mengusap sebagaimana mengusapnya musafir ataukah haknya hak mukim? Maka jawabannya ketika seorang itu mengusap dalam keadaan mukim kemudian safar, fa'inau yutimu masal musafirin. Maka dia selesaikan uh, usap usapan musafir menurut pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama menyebutkan bahasanya jika seorang itu mengusap ketika hadar yaitu mukim, kemudian safar, maka dia selesaikan dengan usapan mukim. Akan tapi pendapat yang lebih kuat yang kami sampaikan. diana hadha rajul qad baqiya fi mutati masihi syai'un. Karena orang ini telah tersisa dalam jangka waktu usapannya sedikit sisa waktu sebelum dia safar. Kemudian dia safar. Fayasduku alaihi maka tidaklah salah atau tepat kalau dia disebut kalau dia termasuk musafir yang punya berhak mengusap selama tiga hari. Dan telah disebutkan dari Imam Ahmad bahasanya beliau rujuk kepada pendapat ini setelah dulunya berpendapat kalau dia menyempurnakan dengan usapan mukim. Maka ini masalah yang diperselisihkan ulama' ada orang yang mengusap ketika dia mengusap kondisinya masih uh, mukim ya, boleh jadi dia eh, empat jam lagi habis jatahnya ya, karena mungkin punya hak satu kali 24 jam empat jam lagi habis dan ketika itu dia safar maka kata penulis nah orang ini kan masih bisa disebut musafir sehingga dia e, haknya adalah hak musafir tiga tiga kali 24 jam. Jadi kurang lebih dia masih punya dua hari lagi. Dan ini kata beliau tadi pendapat terakhirnya Imam Ahmad. Awalnya Imam Ahmad mengatakan dia menyelesaikan e, waktu pengusapan yang mukim. Namun pada akhirnya Imam Ahmad berpendapat pada dia selesaikan dengan waktunya musafir. Kemudian jika seorang ragu-ragu tentang awal mengusap dan waktunya, maka apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya dalam kondisi ini dia ia ya benih dia lanjutkan berdasarkan yang yakin. Maka jika dia ragu-ragu apakah dia tadi mengusap pertama kali untuk sholat duhur atau sholat asar, maka hendaklah dia jadikan awal jangka waktu mengusap adalah sholat asar. Li'anal asla karena hukum asalnya adalah tidak boleh mengusap. Wadalilu hadil kaidah dan dalil kaidah ini adalah hukum asalnya adalah baka umakana alam makana mempertahankan kondisi asal. Ya, kondisi asalnya adalah tidak boleh mengusap. Nah, ini disebut dengan baka umakana alam makana disebut istishab. Sehingga pada asalnya tidak boleh mengusap. Dan dalil kaidah ini bahasanya Rasul alaihi salatu e, mendapatkan pengaduan seorang yang mendapatkan imajinasi kalau dia mendapatkan sesuatu yaitu kentut dalam sholatnya merasa ya, kentut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia tidak boleh membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau kentut. Kemudian jika seorang itu mengusap kanadir, mungkin sejenis yeah e, kaos kaki, kemudian dia copot, kemudian dia mengusap syurab. Ini, kaos syurab juga kaos kaki. Maka apakah sah usapannya? Ada orang yang double kaos kakinya. Ini ada yang pakai kaos kaki double. Pertama dia mengusap pada uh, yang atas, yang luar, yang paling luar. Setelah itu dicopot. Bolehkah dilanjutkan pengusapannya dengan mengusap kaos kaki yang kedua? Al, jawabannya al-ma'ruf yang dikenal oleh para ulama, jika seorang itu mengusap salah satu dua, dua khuf, yaitu khuf yang atas atau yang bawah, ta'allaqal hukmu bihi. Maka hukum itu melekat pada yang kena usapan. Layan takil ilatanin tidak berpindah kepada yang kedua. Maka boleh jadi ya, seorang itu uh, pakai anggap saja kaos kaki, kaos kaki yang telah memenuhi persyaratan untuk diusap, yaitu kaos kaki yang tebal. Dia mengusap kaos kaki yang tebal ini. Setelah mengusap, kemudian dia dobeli, dobel kaos kaki. Maka hukum mengusap itu melekat pada kaos kaki yang pertama, tidak berpindah pada kaos kaki yang kedua. Namun ada pendapat yang kedua, yara anna yajusul intiqal ila thani. Maksudnya diperbolehkan mengusap berpindah kepada kaos kaki yang kedua. Ida kana al-mamsuh wa al-asfal dengan syarat ya, jika yang diusap adalah yang dalam. Ya, yang diusap tadi adalah kaos kaki yang pertama. Setelah itu, setelah mengusap, kemudian pakai double. Maka boleh pindah uh, usapan itu berpindah dari kaos kaki yang dalam berpindah kepada kaos kaki yang luar. Namun tidak boleh berpindah, namun tidak boleh berpindah ke dalam. Yang diusap yang dalam, eh, yang diusap luar, kemudian dicopot. Itu tidak pindah ke dalam. cuma berpindah manakala yang dari yang dalam kepada yang luar. Hadahuwa Eh, madamat al-muddatu baqiyah. Selama jangka waktunya masih ada. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Wa ala hadab berdasarkan pendapat ini, seandainya seorang berwudu dan mengusap kaos kakinya. Setelah itu dia memakai kaos kaki yang kedua atau memakai kanadir. Wa masaha al-ulia maka kemudian dia mengusap yang atas kaos kaki yang luar, maka ini tidak mengapa. Menurut pendapat yang paling kuat selama jangka waktu mengusap masih ada Lakin sabu al-mudah al masih al awal la akan tapi hitungan jangka waktu itu mengikuti usapan pada kaos kaki yang dalam, bukan usapan pada kaos kaki yang luar. Kalau dia ngusap kaos kaki yang dalam itu pada waktu sholat duhur, kemudian usapan pertama untuk kaos kaki yang kedua adalah asar, maka tolak ukur 24 jamnya adalah dari duhur, bukan dari asar. Tolak ukur dua, satu kali 24 jam untuk mukim itu dari zuhur dan bukan dari asar. Ya, kemudian jika ada seorang yang mencopot asyurab, kaos kaki, bahwa ala wudu'in dalam keadaan dia berwudu, dia berwudu mengusap kaos kaki. Setengah jam setelah itu kaos kakinya dicopot ada hakum dan dia kembalikan lagi. Setengah jam berikutnya dia pasak di dia pakai lagi kaos kakinya. Dan dia memakai kembali kaos kaki tersebut sebelum batalnya wudhunya, sebelum kentut. Maka bolehkah dia mengusap kaos kaki tersebut? Ya, ya, ya mengusap kaos kaki untuk sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur, kaos kaki kakinya copot Setengah jam setelah itu sebelum batal dipakai lagi. Nanti asal bolehkah mengusap kaos kaki? Maka jawabannya, jika seorang mencopot kaos kakinya kemudian mengembalikannya dalam keadaan dia masih posisi berwudu, falayakhlu min halain, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ayakuna hadal wudu wa al awwal Bahasanya wudhu tersebut adalah wudhu yang pertama. Artinya belum batal wudhunya setelah dia memakai kaos kaki. Maka tidak mengapa baginya mengembalikan kaos kaki tersebut dan mengusapnya jika dia kembali berwudhu. Nah, e, maka ada dua rincian. Rincian yang pertama, ayakuna hadal wudhu'u. Wudhu ini adalah wudhu yang pertama. Wudhu pertama itu apa? Wudu yang ketika itu kakinya dia guyur dengan air. Itu wudu yang pertama. <clears throat> Maka eh, kemudian selama dia belum batal, dia copot. Kemudian dia pakai lagi dan dia belum batal dari toharoh air ini. Maka tidak mengapa nanti diusap. Yang kedua, jika wudhu tersebut adalah wudhu yang saat wudhu tersebut itu wudhu yang kedua. Ya, karena di wudhu tersebut dia mengusap kaos kakinya. Maka tidak boleh baginya mencopot kaos kaki yang dia pakai. Ya, maka tidak boleh lahu idha khala'ah. Maka tidak boleh jika dia telah copot kaos kakinya. Tidak boleh baginya memakainya dan mengusapnya. Li'annahu labuta ayakuna lubsuhuma ala taharatin bilmai. Ini kaidahnya. Karena tidak boleh tidak kaos kaki yang boleh diusap adalah e, ketika seorang itu memakainya dalam keadaan toharoh air. Dalam keadaan semuanya toharoh air. Sedangkan kalau dia uh, ini adalah wudhu-wudhu yang kedua, maka toharohnya adalah toharoh usapan. Hada ma yu'lamu inilah yang diketahui dari perkataan para ulama. Lakin idakan ahadun kola, akan tapi jika ada seorang yang mengatakan bahasanya ida ada ala toharotin, jika dia kembalikan kaos kaki tersebut dalam keadaan toharoh, meskipun itu toharoh usapan, maka boleh baginya mengusap selama jangka waktu masih ada fa inna hadza qaulun qawiyun. Sebenarnya pendapat ini juga pendapat yang kuat. Akan tetapi aku tidak mengetahui anna ahadan qalabi adanya ulama yang berpendapat demikian. Maka yang menghalangiku untuk berpendapat dengannya adalah aku tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat demikian. Jika memang ada ulama yang berpendapat demikian, maka yang benar adalah itu menurutku. Karena toharoh dengan ucapan adalah toharoh yang sempurna. Fayam bari maka sepatutnya ayokal e, kita katakan idakana e, yamsahu alama ma labisahu ala toharati ruslin. Fayam bari ayokal maka sepatutnya dikatakan. Jika seorang itu boleh mengusap kaos kaki yang dia pakai dengan toharoh basuhan untuk kaki, maka hendaklah dia juga boleh mengusap kaos kaki yang dia pakai dalam keadaan toharoh usapan. Namun berhubung aku tidak mengetahui satupun ulama yang berpendapat dengannya, maka aku tidak berani mengatakannya. Ya, Maro itu akan tapi masalahnya aku tidak melihat satupun ulama berpendapat demikian. Wal ilmu indallah. Ya, maka di sini kita jumpai uh, etika dalam berpendapat. Sebenarnya Sayyid Muthaymin itu punya punya pandangan kalau yang lebih kuat ya, ya meskipun kaos kaki itu dipakai dalam keadaan toharoh usapan itu menyebabkan boleh-boleh saja nanti ya, mengusap karena toharoh usapan adalah toharoh sempurna berhubung beliau tidak menjumpai ada ulama yang berpendapat demikian beliau tidak berani mengatakannya ya, maka ini etika penting dalam berpendapat kalau tidak tahu ada ulama yang mendahului dalam masalah tersebut, ya, jangan berpendapat dengannya. Namun katakan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya, dan kaidah para ulama, toharah yang boleh. Ya, toharah yang boleh kemudian uh, mengusap kaos kaki atau mengusap khuf, itu harus toharah air. Harus toharah air. Ya. Hmm. Maka tadi e, dirinci dengan dua rincian. Ya. Jika wudhunya adalah wudhu pertama. Wudhu pertama itu apa? Wudhu yang ketika itu kaki diguyur pakai air. Setelah wudhu pertama ini pakai kaos kaki. Setengah jam setelah itu kaos kakinya dicopot. 15 menit setelah itu kaos kakinya dipakai. Bolehkah nanti? Ya, bolehkah nanti mengusap kaos kaki jawabannya boleh. Namun kalau toha, kalau wudhunya wudhu yang kedua. Wudhu yang kedua itu apa? Wudhu yang ketika e, kaki itu cuma diusap. Tidak diguyur dengan air. Maka jika wudhunya wudhu yang kedua. toharohnya toharoh usapan. Toharoh kaki, toharoh usapan. Setelah selesai wudhu, Eh, kaos kaki dicopot. 15 menit setelah itu dipakai lagi. Nanti dan ingat mencopot kaos kaki itu membatalkan toh, membatalkan usapan. Mencopot kaos kaki itu membatalkan usapan. Maka nanti mau diusap ya tidak boleh. Demikian penjelasan para ulama. Maka ini tidak bolehnya hal ini karena asumsi bahwasanya mencopot berangkat dari pendapat atau perkataan para fukoha mencopot kaos kaki atau mencakup khuf itu membatalkan usapan. Sehingga jika mau jika mau mengusap lagi maka harus toharoh air sempurna. Setelah itu pakai kaos kaki, setelah itu nanti bisa mengusap. Kemudian Orang yang mengusap dua khufnya setelah jangka waktunya berakhir. Dan dia sholat dengannya. Apa hukumnya? Jika jangka waktu mengusap khuf itu telah berakhir. Kemudian seorang itu sholat setelah berakhirnya jangka waktu usapan. Maka jika kan ahdasa dia berhadas setelah berakhirnya jangka waktu. Setelah berakhirnya jangka waktu dan dia mengusap. Maka wajib baginya mengulang wudhu secara sempurna dengan membasuh dan menguyur kaki wajib baginya mengulangi sholatnya. Wadhalika hal tersebut karena dia tidak mengguyur kakinya. Maka dia sholat dengan wudhu yang tidak sempurna. Adapun jika jangka waktu usapan sudah habis. Namun orang itu masih tetap dalam keadaan toharah. Dan dia sholat setelah selesainya jangka waktu usapan. Maka sholatnya sah. Karena berakhirnya jangka waktu usapan itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahasanya berakhirnya jangka waktu usapan itu membatalkan wudhu. Namun ini pendapat yang dinilai tidak berdalil. Wa ala hada berdasarkan ini maka jika telah tamat sempurna atau selesai jangka waktu usapan dan seorang itu masih dalam keadaan toharah setelah selesainya jangka waktu meskipun itu seharian sempurna maka boleh baginya sholat ini, dengan toharah tersebut meskipun jangka waktu usapan telah habis. Karena wudhunya itu ada dengan dalil syar'i, maka tidak hilang kecuali dengan dalil syar'i. Dan tidak terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahasanya berakhirnya jangka waktu usapan itu mewajibkan wudhu. Wallahu a'lam. Maka masalah ini adalah masalah tentang apakah jangka ber, uh, berakhirnya jangka waktu usapan khuf atau kaos kaki itu membatalkan wudhu ataukah tidak itu membatalkan wudhu ataukah membatalkan usapan. Tadi disampaikan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Perlu diketahui pendapat syafi'iyah itu membatalkan wudhu. Ya, pendapat syafi'iyah itu membatalkan wudhu. Namun pendapat yang dinilai lebih tepat adalah berakhirnya jangka waktu itu tidak membatalkan wudhu. Cuma membatalkan hak untuk mengusap. Kemudian kita uh, dengan ini selesailah pembahasan tentang masalah mengusap khuf dan kaos kaki. Ya, kemudian kita masuk pembahasan tentang pembatal-pembatal wudhu. itu lutut pembatal wudhu adalah satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Yang akan tapi eh, yang akan kami sebutkan adalah pembatal wudhu ya, bimuktadu dalil menurut ya, tuntutan dalil. Yang pertama, yang keluar dari dua jalan. Artinya yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Maka semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, maka itu adalah membatalkan wudhu. Dan istilah dua jalan itu adalah memenangkan laki-laki. Karena e, perempuan memiliki tiga jalan. Jalan belakang, kemudian jalan depan itu ada jalan kencing dan jalan anak. Ya, maka istilah para ulama fikih apa yang keluar dari dua jalan itu memenangkan laki-laki atas perempuan. Maka semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu membatalkan wudhu. Ya, baik itu yang keluar adalah baulan, yang keluar adalah kencing, ataupun berak, madhi, ataupun mani, amrihan, ataukah kentut maka semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu membatalkan wudhu. Walatas al anhu dan tidak perlu anda bertanya tentangnya. Akan tapi jika yang keluar adalah mani dan keluar dengan syahwat, artinya keluarnya bukan karena sakit, bukan karena kedinginan, karena para ulama fikih mengatakan air mani bisa keluar karena kedinginan, eh, bisa keluar karena sakit, Ya, sebagaimana kita lihat juga air mani itu keluar bisa karena orang mati tercekik itu kan juga keluar air mani. Maka itu keluar mani yang bukan syahwat. Faminal maklum maka satu hal yang maklum bahasanya air mani yang keluar karena syahwat itu mewajibkan mandi. Wa idha kana yang jika yang keluar adalah madhi maka itu mengharuskan untuk mengguyur zakar dan dua biji pelir di samping wudu. Ya. Maka uh, ulama fikih berselisih pendapat apakah keluarnya air mani itu membatalkan wudu. Itu ulama fikih berselisih pendapat. Ya, apakah itu membatalkan itu artinya menyebabkan wudu ataukah tidak. Ya, sebagian ulama yang mengatakan semua yang keluar dari dua jalan tanpa terkecuali membatalkan wudhu, mereka mengatakan air mani membatalkan wudhu. Sehingga keluarnya air mani berdasarkan pendapat ini mengharuskan mandi dan mengharuskan wudhu. Maka hadas yang terjadi adalah hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Dan ada yang berpendapat tidak air mani cuma menyebabkan hadas besar. Tidak menyebabkan hadas kecil. Ya, namun perkataan ya, uh, kalimat yang tadi kita baca menunjukkan kalau beliau uh, menguatkan pendapat yang pertama, menyebabkan hadas besar dan hadas kecil. Karena tadi disebutkan sawa ungkana baulan am iton am madiyan. Kemudian jika yang keluar itu madi, maka keluarnya madi membatalkan wudhu, menyebabkan wudhu dan madi itu najis. Maka mengharuskan untuk dibersihkan. Dan pembersihan untuk madhi itu e, lebih lengkap daripada pembersihan untuk air kencing. Kalau air kencing yang keluar, maka cukup membersihkan lubang tempat keluarnya air seni. Cukup itu. Dan kalau yang keluar itu madhi, maka wajib sampai buah pelir, kantong buah pelir diguyur air. Kalau kalau orang keluar air seni, Wajibkah dia mengguyur kantong buah pelir untuk laki-laki? Tidak wajib. Wajibkah dia mengguyur zakarnya, batang penisnya? Tidak wajib. Cukup ya, tempat keluarnya saja. Namun ya, jika yang keluar air madi, maka tidak cukup dengan membersihkan e, tempat keluarnya madi. Harus batang zakarnya keseluruhan. Sudah cukup? Belum. Plus Eh, kantong biji pelir. Iya, maka keluarnya air madi itu toharahnya atau uh, yang yang yang wajib dibersihkan jauh lebih wah lebih banyak daripada air seni atau air kencing. Tadi kalimat yujibu ghusla zakari. Ini batang zakar seluruhnya, bukan hanya ujungnya, non seluruhnya. Ya. Wal dan dan kantong biji dua biji pelir. Kemudian yang kedua, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur. Jika tidur itu adalah tidur yang banyak, yaitu tidur yang nyenyak. Definisi nyenyak, la yash'ur na'im lau ahdasa. Seandainya dia kentut, dia tidak merasa. Dan jika tidur itu adalah tidur yang ringan, yaitu terkantuk-kantuk. Nah, definisinya Yusir an-na'im atau yash'ur an-na'im binafsi law ahdasa. Seandainya dia kentut dia merasa. Fa maka tidur yang ringan ini tidaklah membatalkan wudhu dan tidaklah sama dan tidaklah beda dalam masalah ini apakah dia tidurnya adalah tidur mutajian berbaring ataukah duduk ya, dan bersandar ataukah duduk tidak bersandar duduk bersandar eh, Eh, duduk bersandar semisal di kursi ini. Ataukah duduk yang tidak bersandar? Ya, duduk tidak bersandar ya semacam ini duduk uh, tidak bersandar punggungnya tidak bersandar. Fal muhim maka yang penting adalah kondisi hadirnya hati. Faidahkan kalau ahdasa maka seandainya dia kentut, la ahasa, sungguh dia merasa ya, dengan dirinya sendiri, tidak perlu dikasih tahu oleh orang lain, ya, maka kantok atau tidur semacam ini tidaklah membatalkan wudhu. Namun jika dia dalam kondisi seandainya dia kentut, dia tidak merasa keluarnya kentut, maka wajib baginya berwudhu. Ya, kadang hal tersebut karena tidur itu sendiri bukanlah pembatal, namun berpotensial untuk terjadinya pembatal wudhu. Faidakan al hadas maka jika hadas itu muntafian tidak ada dikarenakan orang tersebut mengetahui seandainya itu terjadi. Fa inna la yantaqidul wudu maka wudu tidak batal. Wa dalil ala anna nauma nafsuhu ala anna nauma nafsahu laisa binaqidin. Dalil bahasanya tidur itu sendiri bukanlah pembatal adalah sedikitnya tidur yaitu terkantuk-kantuk atau tidur-tidur ayam itu tidak membatalkan wudhu. Seandainya semata-mata tidur itu pembatal wudhu, maka tidak dibedakan antara wudhu yang sedikit dan wudu, uh, antara tidur yang sedikit atau yang banyak. Sebagaimana batallah wudhu karena sebab kencing, baik yang keluar itu satu tetes ataupun banyak. Ya, maka demikian pendapat yang dipilih oleh beliau. Uh, dan sebagaimana kita ketahui kalau syafi'iyah itu asalkan uh, duduknya itu dalam keadaan pantat itu mantap di tempat yang diduduki, ya, maka uh, maka tidur ketika itu tidak membatalkan wudhu meskipun bersandar meskipun bersandar. Yang dimaksud bersandar adalah seandainya sandarannya hilang dia akan uh, tidur terlentang. Ya. Ya. Sebagian ulama uh, nampaknya uh, mempermasalahkan tidur bersandar. Yang seandainya sandarannya hilang maka dia akan posisinya tidur terlentang. Maka sudah anggap tidur terlentang. Ini, ya. itu dianggap sebagai tidur terlentang. Namun kalau uh, namun yang Eh, yang menjadi pendapat Syafi'iyah yang penting eh, atau yang ya, yang muktamad dalam Syafi'iyah yang ada di Kifayatul akhir dikatakan adalah duduknya adalah duduk yang mantap eh, pantat itu di tempat yang diduduki meskipun duduk bersandar. Yang seandainya sandarannya hilang, dia akan posisinya adalah tidur terlentang. Ya, kemudian yang ketiga adalah memakan daging onta. Maka jika seorang itu makan daging unta, baik dia adalah nakoh unta betina ataupun unta jantan, maka butuhnya batal baik yang dimakan itu daging dalam keadaan mentah, ya, mentah ditelan ataupun dalam keadaan sudah dimasak. Karena sahabat valid dari Rasulullah SAW dari Jabir bin Samurah, Nabi ditanya, apakah kami perlu berwudu karena makan daging kambing? Maka Nabi katakan, silahkan. Fakal Lantas sahabat bertanya, apakah kami berwudu karena makan daging unta? Nabi katakan, iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan wudhu karena makan daging kambing itu dikaitkan dengan kehendak seseorang. Maka ini dalil bahasanya berwudu karena makan daging unta tidak dikaitkan dengan kehendak seseorang. Kalau jika tidak dikaitkan dengan kehendak, artinya labuda minhu harus dilakukan. Berdasarkan hal ini wajib berwudu karena makan daging unta Eh, jika seorang itu memakannya baik itu dimakan dalam keadaan mentah ataupun dalam keadaan matang. Dan tidak ada beda antara daging itu daging merah ataukah daging yang tidak e, berwarna merah. Oleh karena itu maka e, batalah wudhu karena memakan karshi. Karshi itu e, jeruan. Karsi itu yang seperti anduk yang ada di ha, apa namanya? aja itulah pokoknya. <laughs> yeah. Ataukah am'a memakan usus atau kabit memakan uh, uh, hati atau makan jantung, asyaham, uh, eh, lemak dan yang lain. Kesimpulannya semua anggota badan bagian dari onta dimakan itu membatalkan wudhu. Alasannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci dan Rasul mengetahui bahasanya manusia itu ada yang makan jeruan, ada yang makan daging. Walau karena hukumnya yakhtalib, seandainya hukumnya beda-beda, tentu Nabi akan jelaskan pada manusia sehingga mereka punya ilmu tentang eh, keadaan mereka. <clears throat> Suma kemudian kami tidak mengetahui dalam syariat Islam hewan yang berbeda hukumnya dinisbat eh, dikaitkan dengan bagian-bagiannya. Dagingnya punya hukum, kemudian jorannya punya hukum yang berbeda. Itu laisalahu nadhir. Ini, ini kembali ke kata jumpai kaidah laisalahu nadhir. Tidak dijumpai. Ini, karena perlu diketahui bahasanya apakah batal wudhu karena makan jeruan unta itu diperselisihkan fukoha. Ya, fukoha yang mengatakan batal wudhu karena makan daging unta yaitu hanabilah mereka berselisih. Jeruan apakah sama dengan daging eh, ataukah e, beda? Karena redaksi hadisnya daging. Minluhumil ibil. Gitu. Maka sebagian mereka mengatakan itu cukup cuma untuk daging. Jeruan nggak masuk. Hmm, jeruan tidak masuk. Jadi kalau makan dagingnya batal wudhu, kalau makan jeruannya tidak batal wudhu. Dan pendapat ini tidak disepakati oleh penulis rahimallahu taala di antara alasannya tidak ada nazirnya. Tidak ada yang seperti itu. Kasus yang lain eh, ini sama-sama satu hewan yang ini haram, yang situ halal. Ya, dagingnya ya, dagingnya haram, jeruannya halal misalnya. Tidak, laisalahu nadir. Ini. Maka ini kaidah penting dalam fikih. Laisalahu nadhir. Tidak ada yang semisal. Dalam kasus yang lain. Maka sanggahan beliau adalah kita kami tidak mengetahui dalam syariat Islam satu hewan yang berbeda hukumnya melihat bagian yang mana dari badannya. Maka yang namanya hewan boleh jadi semuanya halal atau semuanya haram. Semuanya membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Adapun jika sebagiannya punya hukum yaitu membatalkan wudhu, yaitu dagingnya, dan sebagainya punya hukum sendiri, tidak membatalkan wudhu, yaitu jeruannya, fahad ali syariah al-islamiyah. Maka tidak dijumpai adanya yang semisal semacam itu dalam syariat Islam. Meskipun itu diketahui dalam syariat Yahudi. Hmm. Meskipun itu, kalau yang dibeda-bedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain, kalau dalam syariat Yahudi ada. Itu syariat Musa. Tapi kalau dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Semacam firman Allah taala wa alladzina hadu dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan kuladidufu e, Semua hewan yang memiliki kuku. Ya, tentang kuladidufu ini diperselisihkan apa maksudnya? Ada yang mengatakan bahasanya yang e, jari-jarinya nempel. Tidak bisa. Kalau manusia kan jari-jarinya bisa. Yang jari-jarinya nempel, menyatu, bebek atau apa. Eh, itu kulit di tubuh. Eh, wa minal, bakari wal ghanami dan di antara kambing dan eh, sapi dan kambing haram na suhu mahuma. Maka kami haramkan atas mereka lemaknya. Ilama hamalat duhuruhuma kecuali lemak yang di punggung. Awil hawaya au makhtalata bi azm atau al hawaya atau yang bercampur dengan tulang. Falihada oleh karena itu para ulama sepakat bahasanya lemak babi itu haram. Padahal Allah tidaklah menyebutkan dalam Al-Quran kecuali dagingnya. Di Al-Quran cuma daging. Nah, lemak sepakat semua bagian dari babi itu haram. Meskipun uh, jeruannya, ya, kulitnya, demikian juga uh, lemaknya. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama bahasanya lemak babi itu haram. Berdasarkan hal ini maka kami katakan daging yang disebutkan dalam hadis berkenaan dengan onta termasuk di dalamnya adalah lemak, termasuk di dalamnya adalah am'a, e, usus, e, termasuk di dalamnya adalah jeruan dan yang lain. Ya, maka di antara yang berkuku ini adalah e, salah satu penjelasan adalah kuku kaki yang tidak terbelah seperti kuku kuda. melainkan lemak yang ada di belakangnya, di punggungnya, atau di dalam perutnya, atau apa yang tercampur dengan tulang. Hawaya itu ya, di dalam perut. Kemudian apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu? Asahi yang benar, atau sebelumnya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. pendapat yang pertama, menyentuh perempuan itu apapun kondisinya membatalkan wudhu. Mau bersyahwat ataupun tidak, sentuhan tidak sengaja, seluruhnya membatalkan wudhu itu syafi'iyah. Kemudian e, menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu manakala sentuhan bersyahwat. Kemudian pendapat yang ketiga, sentuhan perempuan sama sekali tidak membatalkan wudhu kecuali ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Ya, pendapat yang benar bahasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Mutlak di sini artinya baik dengan sahwat ataupun tidak. Kecuali jika ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. ini adalah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi mencium salah satu istrinya yaitu Aisyah, kemudian keluar dari rumah untuk sholat dan tidak berwudhu Ya, hadis ini dinilai sahih oleh Sa'alibani, dinilai sahih oleh Sayyid Lubas, dan ada sebagian ulama yang mentaifkannya. Wali anal asla karena alasan yang kedua kan hukum asalnya tidaklah batal sampai terdapat dalil sahih dan sahih yang menunjukkan batal. Alasan yang ketiga karena seorang itu telah menyelesaikan toharahnya sesuai dengan tuntutan dalil syar'i dan kaidah mengatakan masabata bi maqtada dalil syar'i fa inna la yumkin dalilin syar'i. Karena sesuatu yang telah ada berdasarkan tuntutan dalil syar'i tidak bisa kita hilangkan kecuali dengan tuntutan dalil syar'i. Jika ada yang mengatakan, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya Aula mastumun nisa? Maka jawabannya yang dimaksud dengan mula masa dalam ayatnya adalah jima. Sebagaimana tafsiran yang sahih dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Kemudian hunaka dalilan min taksimil ayat al-karimah. <clears throat> Kemudian terdapat dalil dari sisi pembagian ayat Ya, di mana dalam ayat di surat yang dimaksudkan, toharoh dibagi menjadi dua macam, toharoh asli dan toharoh ganti. Kemudian <clears throat> sehingga uh, eh, toharoh dibagi menjadi toharoh kubro, toharoh besar dan toharoh kecil. Kemudian ada taksim pembagian sebab toharoh, ada sebab toharoh besar dan ada sebab toharoh kecil. Maka kita lihat ayatnya. Mari kita renungkan ayatnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik orang-orang yang beriman jika kalian mau sholat, ini berdiri untuk sholat, maka berwudulah. Maka sampai ilal ka'bain. Maka di sini apa? Toharoh bilma adalah pembahasan tentang toharoh dengan air. Toharoh asli, karena dengan air, dan ini toharoh kecil. Karena dari hadas kecil. Lanjutannya ayat, Wa in kuntum junuban fatoharu. Jika kalian junub, maka mandilah maka ini toharah dengan air. Berarti toharah asli. E, namun toharahnya toharah besar. Untuk menghilangkan hadas besar. Setelah itu Allah mengatakan. Jika kalian sakit atau bepergian atau datang dari tempat e, ra'id, buang air, atau kalian menyentuh perempuan, lantas kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Maka kalimat tayamumlah ini berarti toharoh badal, pengganti. Auja'ah atau mungkin minal ghaid itu menjelaskan sebab toharoh kecil. Sehingga mestinya aulamas nisa itu menjelaskan toharoh besar. Seandainya kita maknai menyentuh di sini adalah sentuhan dengan tangan, sebagaimana pendapat Syafi'iyah, lakanatil ayah al-karimah maka ayat yang mulia ini di sini Allah cuma menyebutkan dalam ayat ini dua sebab. Allah eh, sebutkan dua sebab untuk toharoh kecil. Dan Allah tidak menyebutkan sebab toharoh besar. Ma'anaukal padahal Allah telah mengatakan di bagian awal ayat menyebutkan toharoh kecil dan toharoh besar. Toharoh besar Allah sebutkan dengan wa junuban fatoharu. Sehingga kalau pakai pendapat syafi'iyah, maka ini menyelisih keindahan Al-Quran. Wa alim maka berdasarkan hal ini, fatakunu al-ayat maka berdasarkan balagatul Quran, maka ayat menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan aulam mastumun nisa, artinya jamak tum nisa. Kalian kumpul dengan istri. Sehingga faedahnya akan kelihatan balagatul Quran. Yaitu ayat ini e, memuat dua sebab yang mengharuskan toharah sebab adanya toharoh besar dan sebab toharoh kecil. Dan adanya dua toharoh, yaitu toharoh kecil untuk empat anggota wudhu dan toharoh besar untuk semua badan. Dan eh, dan badal dan toharoh badal, toharoh pengganti yaitu tayamum, yaitu toharoh tayamum itu cuma untuk dua anggota saja. Yaitu muka dan tangan. Karena dalam toharoh badal ini, ya tasawa sama padanya toharoh kecil atau toharoh besar. Mau toharoh kecil, mau toharoh besar, cara toharohnya sama. Tidak ada bedanya. Ringkasnya, eh, ada tiga pendapat ulama tentang masalah ini yang tadi telah kita sebutkan. Siapapun yang beramal dengan salah satu dari tiga pendapat tersebut, maka tidak diingkari. Tidak diingkari. Eh, tidak salah. Mereka uh, siapa yang mau beramal dengan Syafi'iyah yang mengatakan uh, menyentuh perempuan itu membatalkan yang menyentuh, apakah membatalkan yang disentuh? Syafi'iyah berselisih pendapat. Ya, tapi itu membatalkan yang menyentuh. Aula mastum, kalian yang menyentuh. Gimana yang disentuh? Nah, nanti ada khilaf di antara, ada perselisihan di antara Syafi'iyah. kemudian Eh, dan jika yang disentuh itu istri, nanti juga ada khilaf di antara syafi'iyah. Uh, yang apakah kemudian uh, membatalkan wudhu ataukah tidak. Namun ala kuliahan siapa yang beramal dengannya tidak diingkari. Karena ini khilaf ulama istihadiyah dalam masalah ini. Kemudian wa'ala hada, maka berdasarkan hal ini, maka pendapat yang kuat menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Yang dimaksud dengan mutlak adalah dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kecuali jika ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Dan yang dimaksud dengan dengan syahwat itu artinya dengan menikmati. Maaf, maaf tidak harus dengan yang di, yang dimaksud dengan syahwat bukan harus bukan berarti kemaluan laki-laki tegang karenanya. Tidak harus demikian. Namun menikmati. Sentuhan yang menikmati. Itu sentuhan bisyahwat. Fa'in kharaja minhu jika ada sesuatu yang keluar maka wajib mandi jika yang keluar adalah mani dan wajib e, mengguyur batang zakar dan e, kantong dua biji belir di samping wudhu jika yang keluar adalah madhi. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa di pelajaran kemarin dikatakan bahasanya banyak bicara satu hal yang tercela. Bagaimanakah jika seorang berprofesi sebagai guru yang banyak bicara? Ya, tentu banyak bicara yang tercela adalah banyak bicara yang tidak ada perlunya, banyak bicara yang tidak ditimbang. Kalau seorang itu banyak bicara karena keperluan, semacam dia ngajar, masa ngajar cuma diem saja, ya, maka tidak termasuk dalam celaan. apa doa yang diucapkan ketika buang eh, apa doa yang diucapkan ketika buang hadas selalu berwudu di kamar mandi sekaligus membaca dua masuk, eh, doa masuk kamar mandi ditambah bacaan basmalah atau cukup basmalah saja. Kalau pendapat saya Umni Utsaimin eh, basmalah ketika wudu di kamar mandi itu dibatin. Yang kemarin telah kita baca Ya, kalau bila cukup batin. Meskipun kalau yang lebih tepat, ya, yang lebih saya cenderungnya adalah pendapat saya Bas, yaitu tetap dibaca dengan lisan. Ya, karena e, Bismillah di kamar mandi itu makruh dan e, makruh itu hilang karena kebutuhan, karena hajat dan e, melakukan hal yang dituntunkan dan yang diperintahkan bahkan wajib menurut sebagian ulama yaitu bismillah ketika berwudu itu jelas hajat. Eh, tentang masalah SIM untuk motor, saya pernah coba membuat SIM dan gagal. Sehingga jalan lolos paling gampang dan paling cepat adalah uang tambahan. Jika ya, jika memang kemudian e, realitanya dipersulit dan Eh, maunya mereka adalah adanya suap, ya, maka wallahu a'lam dalam kondisi ini suap tersebut adalah suap yang halal. Halal untuk yang menyuap dan haram untuk yang menerima suap. Apa hukumnya jika dalam keadaan musafir namun tepat musakan wudhu dan sholat seperti keadaan normal? Hukumnya hukum asalnya wajib. Wajib sholat secara normal. Ya, ketika masih bisa usahakan sholat secara normal, lakukan kerjakan sholat secara normal berdirinya, wudhunya, dan seterusnya. Bahkan nanti ada keringanan-keringanan ketika kesulitan dan tidak memungkinkan untuk sholat secara normal. Apakah waktu waktu terlang untuk sholat juga berlaku untuk sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid? Kalau untuk sholat tahiyatul masjid yang disebut dengan sholat datul asbab, diperselisihkan ulama. Apakah itu masuk dalam e, larangan sholat di waktu yang terlarang? Pendapat uh, Al-Imam Syafi'i, kemudian ini juga dipilih oleh uh, eh, Ibn Taimiyah dan yang lain itu tidak termasuk. Sehingga di waktu terlarang misalnya ba'dal asr boleh saja sholat tahiyatul masjid, sholat habis wudhu dan yang lain. Posisi duduk ketika dalam sholat dengan satu tahiyat, Hanabila iftiras, Syafi'iyah tawaruk mana yang lebih kuat. Ya, yang masih saya pakai sampai saat ini iftiros. Nanti wallahualam a'lam ke depannya. <laughs> ya. Jadi namun siapa yang melakukan satu dari dua hal tersebut tidak diingkar dan tidak disalahkan. Jika si A menyetujui pembayaran kontrakan di awal dan telah membayar lunas di awal. Namun ternyata empat bulan dia memutuskan untuk pindah. Apakah bu, dia punya hak meminta pembayaran yang empat bulan itu? Oh, namun tersisa empat bulan dia memutuskan untuk pindah. Apakah boleh minta pembayaran yang empat bulan itu kepada pemilik kontrakan? Jawabannya tidak bisa meminta. Karena uh, ini ijarah itu sewa menyewa, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi dia tidak punya hak untuk e, menuntut sisa empat bulan. Ya, adanya hak untuk memanfaatkan sisa empat bulan, baik dimanfaatkan oleh dia ataupun oleh kawannya ataupun oleh kerabatnya.